yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ikhwati fi din azanillahu iyyakum. Alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah taala. Kita bersyukur dan kita berbahagia karena Allah anugerahkan pada kita nikmat yang tiada terhingga dan Allah telah memilih kita termasuk dari hamba yang Allah cintai. Dari mana kita tahu kalau Allah mencintai kita? Dari iman yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Sungguh Allah anugerahkan nikmat berupa nikmat dunia kepada mereka yang dicintai juga yang tidak dicintai. Namun Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali pada orang yang Allah cintai. Nikmat inilah yang telah mempersaudarakan kita dan nikmat ini yang telah mengumpulkan kita di jalan Allah taala, di rumah Allah taala yang mulia ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah setelah Allah beri kita iman, Allah bimbing kita kepada ilmu dan sungguh ini nikmat di atas nikmat, kebaikan di atas kebaikan ketika Allah telah beri seorang hamba iman, Allah beri ia ilmu. Karena dengan iman Allah angkat derajat hamba. Dengan ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan derajat yang mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Mujadal ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan Allah angkat mereka derajatnya lebih tinggi orang-orang yang Allah beri dia ilmu Allah angkat lebih tinggi derajat mereka Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah dalam kesempatan yang mulia ini sebagaimana disampaikan mungkin dari panitia tadi yang disebarkan di dalam pemberitaan bahwa tema kita adalah bagaimana membimbing buah hati menuju surga Allah Ta'ala. Yakni bagaimana kita membimbing anak keturunan kita agar kelak sama-sama dapatkan surga Allah Ta'ala. Mungkinkah ini terjadi? Sungguh, semua bisa terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Terlebih Allah telah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21 kata Allah Ta'ala. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatun biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum Allah sampaikan bahwa orang-orang yang mereka beriman kemudian diiringi diikuti iman oleh anak keturunannya artinya ketika orang tuanya dia mukmin beriman lalu dia punya anak-anak dia punya cucu-cucu juga beriman maka dengan sebab iman ini Allah kumpulkan mereka bersama anak keturunannya di surga Allah Ta'ala. Ini sebagai busyara, kabar gembira yang luar biasa. Hadirin, kita bisa saksikan kemarin hari raya Idul Fitri. Orang berbondong-bondong mudik dari ibu kota Jakarta, kampung halaman, hanya ingin sungkem kepada orang tua, betul? Ingin untuk lebaran bersama orang tua, kenapa? Kebahagiaan luar biasa. Ketika berbahagia di hari raya bersama orang tua, bersama keluarga, Walaupun tidak semewah di Jakarta, tapi di kampung, tapi tetap kebahagiaan hadir. Apakah kita tidak inginkan kebersamaan kembali di surga Allah? Kalau jawabannya ingin, lalu bagaimana caranya? Sungguh Allah telah membimbing kita untuk bagaimana upaya kita agar bisa membimbing mereka agar kelak bersama di surga Allah Ta'ala. Tentu kita orang tua tidak tega seperti di dunia anak sakit segera kita bawa rumah sakit atau periksa dokter. Karena kita tidak tega menetes air mata melihat anak tergeletak tak berdaya sakit. Apakah kita tega membiarkan anak kita di neraka? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka hadirinya dimulakan Allah. Lalu upaya kita seperti apa? Sungguh Allah telah memberikan contoh teladan bagi kita dari para ambia, war rusul, para nabi, para rasul, bahkan dari bapak manusia Adam alaihissalatu wassalam. Sudah dibimbing kita untuk selalu menempuh jalan agar bisa kembali ke surga tempat yang asalnya Adam alaihissalatu wassalam Allah berikan tempat. Tapi kata ketika mereka manusia menyimpang tidak mungkin akan sampai. Nah hadirnya dimulakan Allah Begitu pula hamba Allah yang soleh. Upaya mereka tentu berusaha bagaimana agar menjadikan anak keturunannya ini bersama-sama di surga. Lihat firman Allah doa orang-orang yang soleh yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." waj'alna lil muttaqina imama. Allah sampaikan dalam ayat ini dan orang-orang yang mereka berdoa, yakni orang-orang soleh, ibadur rahman, hamba Allah yang soleh. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwazina. Ya Rabb kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Anugerahkan kepada kami dari anak keturunan kami dan istri kami. Kurrota ayun, Kurrota ayun di sini adalah al-auladul abrar. Anak-anak yang baik, salihin, anak-anak yang salih. Sebab apa hadirnya dimuliakan Allah? Orang semua sepakat kalau dia punya anak yang baik, ahlaknya, agamanya, taat pada Allah, taat pada orang tua, pasti orang bahagia. Pasti kita senang. Nah inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Orang tua yang sadar adalah bukan ketika anak sukses jadi tentara, sukses jadi polisi, sukses jadi pegawai negeri, sukses jadi direktur. Hadirin, bukan itu yang Allah sebutkan. Kurrota ayun itu adalah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Sungguh betapa bahagia orang tua yang punya anak yang saleh di dunia. Amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh anaknya akan mendapatkan kebaikan orang tua dari amalan tersebut. Ketika orang tuanya meninggal dunia atau ketika masih hidup di dunia anak berbakti pada orang tuanya, mengangkat derajat martabat orang tuanya, menghormatinya, berbakti padanya. Orang tua meninggal dunia, anak mendoakannya sehingga diampuni dosanya, dikubur, diringankan, bahkan diringankan dan diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya dijauhkan dari azabnya di akhirat, diselamatkan dari neraka azab Allah Ta'ala dengan syafaat anak-anak yang soleh. Di surga diangkat derajatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Enna rajula turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang yang di surga itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sampai tinggi. Hingga ini orang merasa tidak pantas. Kalau dia punya amalan gak seperti itu. Dia merasa tidak seperti itu amalan di dunia, tapi terus Allah tinggikan derajatnya sehingga orang ini berkata, "Anna lihada? Kenapa aku ini?" Dia bertanya, dijawablah dikatakan kepadanya, Dalika bistighfari waladakallak." Itu karena sebab permintaan ampun anakmu untukmu. Doa yang dipanjatkan anak yang soleh. Singkat pendek doanya Rabbighfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ternyata untuk mengajarkan doa ini tidak semua orang tua mampu. Nyatanya banyak orang ketika orang tuanya meninggal dunia anaknya nggak bisa mendoakan, mesti panggil pak kiai, panggil tetangga banyak orang untuk baca doa bersama untuk mendoakan orang tuanya. Lalu hari-hari anaknya doain tidak. Dia sibuk bikin acara, orang untuk baca doa dia nggak ikut doa. Nah ini juga kerugian. Padahal yang paling afdol adalah doa anak soleh untuk orang tuanya. Sebab apa hadirnya dimuliakan Allah? Ini anak termasuk bagian dari usaha orang tua. Yang mana kata Allah Ta'ala wa anna lesal insan illa sa'a. Tidak ada seorang kecuali akan dapatkan apa yang diupayakannya. Dan kata Rasulullah SAW, anak yang soleh ini termasuk upaya orang tua ketika dia mendidik. Sehingga kebaikan anak yang dia lakukan oleh anak itu, semua kebaikan dia lakukan oleh anak yang soleh, orang tua dapat bagiannya. Baik kurbannya, hajinya, zakatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, semua amalan soleh yang dilakukan anak orang tua dapat. Ketika orang tua meninggal dunia tetap kebaikannya Allah berikan. Seperti Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 12 Allah sampaikan apa kata Allah Ta'ala إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin kata Allah sungguh kami yang menghidupkan kami yang mematikan manusia dan kami catat seluruh amal mereka yang selama di dunia wa asarahum termasuk kebaikan-kebaikan yang terus disertakan oleh Allah yakni kebaikan amalan anak-anak soleh Allah sertakan untuk orang tuanya. Terus Allah beri kebaikan sampai pada orang tuanya. Lihat hadirin, keberuntungan yang besar ketika kita memiliki anak yang salih, salih. Tapi ingat, inilah yang dikatakan oleh Allah ayun yang menyejukkan pandangan, membahagiakan hati. Karena anak yang soleh selalu berbakti pada orang tua. Selalu memberikan kebaikan untuk orang tua saat hidupnya, saat matinya. Tapi ingat di akhir doa itu, waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang takwa. Ini ayat juga membimbing kepada kita, mengingatkan kita orang tua bahwa kebaikan mereka anak-anak kita tergantung kita yang membimbing. Tergantung kita yang mendidik. Kalau kita orang tua inginkan kesolehan bagi mereka, diri kita terlebih dahulu, jadikan orang yang soleh. Sebab kesolehan kedua orang tua ini jadi sebab kebaikan dan kesolehan anak keturunannya. Ketika dia upayakan dia didik anaknya, dengan sebab ini barokahnya Allah bimbing anak keturunannya, Allah jaga mereka. Ini upaya kita walaupun kita sadar memang taufik hidayah taufik di tangan Allah. Artinya kita juga tidak mengkiri ada nabi, anaknya tidak ikut beriman, memang taufik di tangan Allah. Namun secara umum upaya kita memulai dari diri kita sebagai orang tua. Seperti yang Allah katakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Dari diri kita dulu. Berarti kita bikin diri kita untuk menjadi orang yang soleh. Beriman dan beramal soleh. Kemudian kita ajari istri kita. Kita ajak anak kita. Kita didik. Dengan ilmu kita bimbing. Supaya mereka bisa selamat dari azab neraka. Nah, dengan mereka taat kepada Allah terbimbing. Menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang soleh-solehat. Dengannya berarti akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, Allah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul SAW supaya kalian dirahmati. Jalan untuk meraih rahmat Allah. Jalan untuk meraih jannah dengan taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Sehingga kita orang tua, ketika menginginkan mereka untuk sampai di surga nanti bersama kita orang tua. Bimbing mereka anak dari awal mula untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul. Di rumah biasakan amalan-amalan yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jauhkan mereka dari perkara-perkara yang akan merusak. Sebab hadirnya dimulakan Allah, kalau dalam satu rumah perkara yang baik kita lakukan, tapi yang merusak kita datangkan seperti kita memasukkan dalam satu keranjang tomat yang baik sama tomat yang busuk. Kira-kira yang busuk jadi baik atau yang baik jadi busuk? Si nulari yang mana ini? Yang nulari yang busuk kepada yang baik atau yang baik yang busuk? Nah, otomatis nanti akan rusak jadinya. Sehingga kita orang tua di samping mendidik anak dengan baik hal-hal yang merusak hindarkan. Supaya apa? Terjaga kebaikan. Terjaga kebaikannya. Ya, kita yang yang jelek-jelek kita taswiyah, kita bersihkan. Yang baik kita didik, kita pupuk. Karena apa hadirnya dimulakan Allah kata Syekh Saleh Fauzan, Hafidhullah Ta'ala beliau mengatakan Laula syaitan wa tarbiyatus su'ul walidain Lakanal awlad alal fitrah Andaikan bukan disebabkan karena godaan syaitan dan bukan disebabkan karena didikan jelek dari orang tuanya, pendidikan yang jelek dari orang tuanya, tentu itu anak akan tetap di atas fitrah. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir terlahir dalam keadaan fitrah fa'abawahu ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. kedua orang tua ini yang berperan apakah anaknya akan dibimbingnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi ini peran orang tua dalam mendidik sehingga kalau kita dapati diri kita istri kita mukmin mukmina anak kita lahir dalam keadaan menjadi mukmin kita dalam kondisi Islam istri kita juga Islam anak kita dalam lahir menjadi Islam kemudian tumbuh anak dalam Islam, kalau anak ini selamat, ya, setelah dia selamat mendapati orang tuanya Islam dua-duanya, kemudian dia tumbuh dalam Islam, kalau dia selamat dari dai-dai yang merusak, kalau dia selamat dari pemikiran yang sesat, maka anak ini akan terus di atas fitrah taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi biarpun dia lahir dari dua orang tua Islam, namun dia tumbuh kemudian belajar pemikirannya menjadi ya tercemar dengan pemikiran sesat maaf jangan salahkan kalau berubah anak kita loh kok anaknya beda ya pemikirannya berubah hadirinnya dimulakan Allah taala anaknya jadi teroris salah siapa orang tua tidak waspada mendidik anak Betul ingin anak menjadi belajar agama, tapi yang mana? Harus diperhatikan pula. Karena yang kita harapkan anak generasi kita, anak cucu kita selamat. Ke surga Allah bersama. Bukan yang penting belajar. Benar enggak yang dipelajari? Nah ini perlu dipertanyakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sehingga kita amanah dari Allah untuk menjaga keluarga dari azab api neraka. Ini amanah yang berat. Amanah yang besar sehingga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak petunjuk dalam ayat-ayat Allah memberi bimbingan kepada kita bagaimana langkah orang tua dalam mendidik anak, dalam membimbing anak, apa saja yang kita berikan kepada anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita mendidik anak bukan anak setelah dewasa. Karena kadang orang tua cenderung membiarkan anak ketika masih kecil. Anak keliru benela. Masih kecil kok. Kok gede rak sadar. Ujarnya orang tua nanti besar kan sadar. Dibiarkan. Terus dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan lama-lama besar menyimpang. Hati-hati. Kalau mau didik itu mesti dari kecil supaya anak ini lurus sebab dikatakan dalam sebuah syair idal asru ulqiya gharazakin fama gumada dahril furu kalau pohon tumbuh awal yang sudah enggak lurus bengkok kok dibiarkan enggak mungkin akan lurus nanti setelah itu sepanjang masa enggak bakal lurus sehingga kalau kita lihat tanaman ketika ingin kita kasih lurus tanaman itu sebelum jadi batang kayu mumpung masih baru tumbuh kasih tegakan supaya ikut tegakkan itu menjadi lurus. Jangan nanti biarkan masih kecil, biarkan, biarkan nanti jadi kayu. Baru mau diluruskan. Kira-kira bisa enggak? Enggak mungkin. Sudah jadi batang kayu, mau diluruskan sulit. Begitu pula anak kita. Hingga hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin membimbing mereka dari sebelumnya, bahkan Rasulullah SAW mengarahkan kita pertama dari kita sendiri Terus kita memilih istri yang solihah. Harapannya dengan istri yang solihah, kita diri kita solih, akan dapati anak yang solih solihah. Itu bimbingan Rasulullah SAW. Jangan asal memilih wanita. <coughs> Kenapa yang dipilih kesolehatannya? Sebab nilai agama seseorang itu mencerminkan kebaikan ahlaknya. Orang kalau dia baik, ahlaknya kepada Allah soliha ya agamanya baik insya Allah kepada manusia dia akan baik artinya kalau wanita sudah taat kepada Allah insya Allah kepada suami dia akan taat karena takut melanggar perintah Allah takut murka Allah dia akan taat pada suami. Begitu dia punya anak, nanti pun akan menjaga amanah karena takut kepada Allah. Ini anak amanah yang harus dia didik maka dengan sadar wanita itu akan mendidik putra-putrinya menjadi anak yang soleh soleha. Tapi kalau wanita sudah rusak agamanya nggak sadar, agamanya dibiarkan terlantar, mana akan diharap kebaikan untuk anaknya? Dirinya sendiri sudah tidak memperhatikan agamanya. Sehingga dia tidak takut kepada Allah apalagi pada suaminya. Karena dia sudah terbiasa durhaka kepada Allah pada suami, durhaka. Anak-anak akan dibiarkan durhaka kepada Allah, tidak akan dididik agama. Ini berbahaya. Berbahaya. Sehingga dimulai dari keluarga adalah ibu, bapak. Lihat hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi sering kita dengar. Ketika Allah utus Nabi Musa bersama hadir ke satu negeri, ada rumah yang mau roboh, lalu ditegakkan rumah itu kembali Sampai Nabi Musa bertanya, kenapa enggak minta upah? Dijelaskan oleh Hidir. Ya, bahwa sungguh. Ya, wa amal jidaru. Adapun dinding yang kita bangun ini. yatim yatimain. Adalah milik dua anak yatim. Yang mana di bawah rumah itu. Wakana tahukan zulahum ada simpanan harta untuk keduanya. Wakana Abu Huma soliha. Yang disebutkan para ulama di sini. Allah sebutkan wakana Abu Huma soliha Kenapa sampai seperti itu Allah mengutus Musa alaihissalatu Hadir bersama Musa alaihissalatu Datang ke kota itu untuk membangun rumah ini. Karena orang tua dua anak ini soleh. Allah utus untuk menjaga hartanya. Sehingga nanti dia dewasa akan dikeluarkan baginya untuk dia kelola. Itulah hadirin yang dimulakan Allah satu bentuk barokah kesolehan orang tua. Ya. Yang kedua, langkah kita utama adalah kita hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Lihat dalam Al-Quran. Ya, doa yang diucapkan para nabi, para rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan dari mulai seorang akad nikah. Belum dia ketemu suami istri bercampur badan. Artinya baru pertama akad nikah selesai. Suami mendatangi istri saja sudah ada doa. Dibimbing kita untuk doa. Apa doanya? Disunahkan atau diajarkan suami pegang ubun-ubun istrinya, mencium keningnya, kemudian dia ya mendoakan padanya Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira majablata 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri jabalta 'alaiha sehingga dengan doa ini seorang suami istri bersandar kepada Allah bertawakal suami berdoa memohon kepada Allah agar Allah berikan kebaikan-kebaikan dari watak perangai karakter istrinya dan agar dia jauhkan kejelekan watak perangai ahlak istrinya sehingga rumah tangga akan terjadi keserasian begitu dia selesai ya kemudian dia menghadapi malam pertama atau ingin berjumpa sudah halal sebelum dia berhubungan badan apa doa beliau ajarkan doa bismillah Allahumma janibna minasyaiton wa janibi syaiton marozaktana Beliau sampaikan siapa membaca doa ini, kemudian Allah anugerahkan dengan hubungan badannya itu anak, maka anak lahir tidak akan diganggu gugat syaitan. Tidak akan dicelakakan oleh syaitan, tidak akan disesatkan syaitan. Subhanallah hadirinya dimulakan Allah. Maka kembali kita lihatlah teladanilah Nabi saw dan para nabi-nabi Allah yang lainnya sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran hadirnya dimulakan Allah. Kita sebagai orang tua harus punya perhatian yang besar kepada putra putri kita terutama di zaman yang penuh dengan ya syubhat dan syahwat penuh dengan fitnah yang dahsyat jangan sampai anak-anak kita sesat tidak mengenal lagi Islam yang benar terlebih sekarang ini terus digencarkan ideologi komunis liberalis. Nah kalau anak-anak kita tidak dikenalkan dengan Quran dan hadis, sunnah yang benar, dengan pemahaman yang benar, bahaya. Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah kita sadar bahwa sebab masuknya seorang ke dalam jannah adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan Islam. Maka kita harus kokoh benar-benar kokoh wanti-wanti pada putra-putri kita untuk pertahankan Islam yang benar sampai akhir hayat kita. Dan ini contoh dari para nabi seperti kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala sampaikan kepada kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Yakub alaihissalatu wassalam. Allah sampaikan wasa biha Ibrahim banihi wa Yakub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sampaikan dalam ayat ini dan telah berwasiat dengan kalimat tersebut Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada anak keturunannya demikian pula Yakub alaihissalatu wassalam kepada anak cucunya ya baniya wahai anak keturunanku karena Yakub anaknya banyak innallaha astafa lakumuddin sungguh Allah telah memilih bagimu agama fala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ini wasiat orang tua mestinya kepada anak. Wanti-wanti selalu untuk jaga agamanya. Tapi kenyataannya terkadang kita dapati banyak orang tua ketika anaknya nggak sekolah dimarah. Tapi anaknya nggak sholat dibiarin. Ya, tidak pernah dimarahi. Padahal yang akan membuat baiknya anak itu adalah agamanya. Tapi ketika orang tua melihat anaknya tidak memperhatikan agamanya, sholatnya kayaknya biasa. Biar nggak sholat yang penting sekolah. Ini hadirin yang dimulakan Allah hati-hati. Kata Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا Lalu datang generasi pengganti setelah mereka, generasi yang mengabaikan sholat, memperturutkan syahwat. Lihat dua poin ini. Kalau generasi muda sudah mulai mengabaikan sholat dan mereka memperturutkan syahwat, ini sudah satu pasang. Kalau orang meremehkan sholat, otomatis syahwatnya ini akan bergejolak. Karena apa? Kalau dia benar sholatnya, inna sholata tanha anil fasha wal mungkar. Akan mencegah di perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau orang sudah meremehkan sholatnya, otomatis dia memperturutkan syahwatnya. Kalau dua ini muncul pada generasi kita, waspada, waspada. Apa kata Allah? Fasafa yalqawna nahoyya, Itu tanda hampir atau dekatnya kehancuran menimpa mereka. Kita miris, prihatin kita kebanyakan anak-anak SMA tidak hiraukan sholat mereka. Jangankan berjamaah sholat pun tidak. SMP demikian pula. Nah orang tua mereka tidak mendisiplin anaknya. Kebanyakannya mereka longgar. Padahal ini generasi penerusnya. Hadirin yang dimulakan Allah. Kalau benar kita inginkan mereka anak kita di surga bersama. Bimbinglah, perhatikanlah dan ini perkara yang besar untuk orang tua mengingatkan anak sampai Allah khusus sebutkan dalam Al-Qur'an surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha." Perintahkan anakmu salat dan sabarkanlah engkau padanya, bersabarlah engkau padanya. Maksudnya hadirnya dimulakan Allah, ketika kita membimbing, mendidik anak-anak kita untuk solat. Allah sebutkan bersabarlah engkau. Karena sungguh namanya mendidik anak untuk sholat ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran, dan orang tua kadang harus cerewet. Maaf, cerewet maksudnya pagi diingatkan, subuh harus dibangunin. Nanti duhur harus dicari lagi main, suruh pulang, sholat. Asar juga harus cari lagi kadang. mahrib harus diingatkan, Isa harus diingatkan. Terus, jangan cuma sekali tok, nak sholat. Dah biarin Ditanya, Pak kenapa nggak sholat putranya? Sudah tak suruh tapi capek. Nyuruh-nyuruh terus, biarkan dia. Nanti kalau besar kan sadar sendiri. Hadirin, kalau dari kecil sudah mengabaikan. Besar melalaikan. Bahaya. Bahaya, ini tanda agamanya rapuh. Dan kita orang tua punya beban di hadapan Allah kelak. Bagaimana kita diperintah Allah? Perintahkan keluarga untuk sholat. Dijalankan gak perintah ini? Diperhatikan gak perintah ini? Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin yang kalian semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Dari kepemimpinan kita. Dan anak-anak kita di bawah pimpinan kita. Sehingga bersyukur kalian para tula, para santri. Orang tua kalian begitu besar perhatiannya dan keinginannya. Untuk kalian menjadi anak yang baik. Untuk kalian bersama orang tua kalian di surga. Doain mereka Doakan agar Allah mudahkan rezekinya, usahanya, diberi yang halal, yang baik. Kalian juga doakan agar mereka terus diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena antum duduk dalam majlis ilmu. Bersama malaikat menaungimu, mendoakanmu. Ya, panjatkan doa sebanyak-banyak untuk orang tuamu. Sebagai balas budimu pada mereka. Jangan cuma, Abi kirim uang, Umi kirim uang. Kamu malah minta uang terus, tidak pernah doain. Jangan. Subhanallah ya barakallahu fikum. Betapa bahagia orang tua punya anak yang saleh, salihah. Naam. Tapi ingat, Allah memberikan contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Yakub. Padahal beliau di zaman itu. Naam. Terlebih di zaman kita sekarang yang dahsyat di mana kejahilan merajalela, ilmu susah, sedikit didapatkan. Sehingga yafila barakallahu fikum sampai pada akhir hayatnya. Nabi Yakub alaihissalam ingatkan anak keturunannya. Am kuntum syuhada id hadar Yakub al maut. Apa kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub meninggal dunia saat menjelang ajalnya, mautnya? Id qala li bani ketika ia berkata pada anak keturunannya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Lihat apa yang kalian akan sembah sepeninggalku diingatkan anak tanya kira-kira engkau nanti jadi seperti apa yang kau ibadai siapa yang kau ibadai kalau aku meninggal dunia tanya kepada anak-anaknya kalau mereka anak-anak Yakub mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Isha ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun mereka menjawab kami akan tetap menyembah sesembahanmu ya dan sembahan yang disembah yang dibadai oleh bapakmu yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dibadai oleh Ismail dan yang dibadai oleh Ishak yaitu ilahan wahida ilah yang satu wa nahnu lahu muslimun dan kami kepadanya berserah diri ini barakallahu fikum contoh bahwa para nabi dalam mendidik anak itu sampai darah titik terakhir istilahnya tetes darah terakhir atau sampai pada akhir kehidupannya sampai pejamkan mata karena meninggal dunia, terus perhatikan anak-anaknya. Nah kita masih hidup menyaksikan anak-anak kita durhaka, kok tega? Kok kita tidak sedih? Mestinya kita sedih. Nah, bapak masih hidup. Aku lihat kamu kok sholatnya begini. Kalau bapak meninggal nanti, kira kamu sholat enggak kira-kira. Ingatkan anak kita. Panggil, dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah. Namanya hati anak kita ini kadang tertutup. Dan untuk membuka tutup itu nasihat, nasihat, nasihat. <coughs> Jangan bosan memberi nasihat. Dan kita sadar, yang namanya tutup itu ada yang mudah dibuka, ada yang sulit. Kalau yang begini mudah dibuka, langsung diangkat bisa. Tapi kalau yang model yang pakai drat kayak botol, harus diputar dulu satu kali putaran, dua kali putaran, tiga putaran baru bisa dibuka. Begitu anak-anak kita satu kali nasihat ditegur langsung sadar, masya Allah ini anak baik. Tapi ada anak yang kadang sulit dinasehatin satu kali belum sadar, dua kali belum sadar, terus jangan kita habis sabar kuna. Bapak nggak lagi sabar sudah kamu pergi dari rumah, diusir. Gimana jadinya? Tidak diawasi lagi karena diusir, nggak di rumah lagi. Hadirin, kita orang tua harus tahu anak kita ini harus kita pertahankan untuk kebaikan dia dan kebaikan kita nantinya. Nasihat itu kita harus tari waktu yang tepat, suasana yang tepat, bahasa yang tepat. Jangan kita ini cepat emosi. Menasihati anak kita ada selaknya, ada teorinya, ada waktunya. Pilih suasana yang bagus. Subhanallah hadirnya dimulakan. Mungkin suasana ketika anak kita ya menjelang tidur atau saat makan bersama sampaikan pada anak kita nasihat. Ya. Cari cara dan kedepankan kelembutan karena anak kita kita sayangi mereka dengan penuh kasih sayang insya Allah akan terbuka hati. hadirnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kisahkan kisah Luqman dalam Al-Quran. Ini juga satu contoh buat kita. Apa yang diberikan orang tua kepada anak, wasiat apa saja yang diberikan orang tua kepada anak, secara ringkas kami sampaikan sedikit dari apa yang diwasiatkan Luqman. Yang pertama, seperti wasiat para ambia ini, wasiat agar anaknya tetap di atas tauhid, di atas ibadah hanya kepada Allah semata. Ingat, id Luqman, ya, ketika berkata Luqman <clears throat> dia nasihatkan kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim Allah ingatkan dalam Al-Quran ini kisah supaya pelajaran buat kita. Luqmanul Hakim mengatakan padanya, Hai anakku jangan kau sekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah kedoliman yang besar. Ingatkan anak kita rizki yang Allah berikan padanya. Supaya dia sadari kemudian dia hidup, Allah yang menciptakannya. Nah, subhanallah hadir, tanamkan pada anak ketauhidan. Sehingga dengan anak ini terpatri pada jiwanya jiwa tauhid sudah masuk di hatinya. Insya Allah kita tidak akan khawatir anak-anak kita kelak. Sebab Allah akan menjaga mereka. Dan ini yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam usia masih muda beliau. Kata beliau, "Ya hulam ikhfadillah." Ya, ini uallimuka kalimat, aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Di antaranya ikhfadillah yafadka. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Ida sta'anta ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah. Beliau nasihatkan pada anak yang masih muda, masih kanak-kanak ini. Nah, aku ajarkan padamu beberapa kalimat yaitu pelihara Allah, pasti Allah pelihara engkau. Jagalah Allah pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Yakni jaga hukum Allah. Perintahnya kau jalani. Larangannya kau tinggalkan. Allah pasti akan melindungimu. Dan bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bila engkau meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Lihat penanaman tauhid. Dari awal. Sehingga hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau awal tauhid sudah kokoh pada anak-anak kita. Kita tidak khawatirkan mereka Allah menjamin mereka. Justru kita harus khawatir kata Allah dalam surat Naam An-Nisa ayat yang ke-9 Allah ingatkan. Wal yakhdharil ladina hendaknya takutlah orang-orang yang mereka lautarakum min khalfihim dzurriyatan di'afa. Takutlah mereka orang-orang yang seandainya jangan sampai nanti meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Mesti kita takut kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita di belakang kita lemah imannya, sebab lemah ilmunya, ya, lemah tauhidnya, sehingga lemah ibadahnya. Jangan sampai ya, Khawfu alaihim. Mereka takutkan, khawatirkan kesejahteraannya. Solusinya kata Allah, falyattaqullah wal yaqulu kaulan sadida. Kalian takwalah kepada Allah. Ucapkan ucapan yang benar, yakni kita takwa kepada Allah, didik mereka dengan ucapan yang benar, dengan ilmu yang benar. Ini tanggung jawab kita hadirin. Dan Allah contohkan satu kisah Luqman Al-Hakim dalam ayat surat Luqman secara beruntun. Pertama wasiat untuk bertauhid kepada Allah. Yang kedua, wawasadal insana biwalidahi, diwasiatkan pada manusia berbakti pada kedua orang tua. Kita orang tua harus ajari anak berbakti pada orang tua. Karena mereka itu lahir tidak punya ilmu. Jangan kita nyalahkan mereka, menuntut mereka berbakti kepada kita, sementara mereka nggak tahu apa maksudnya berbakti. Dengan cara bagaimana? Di samping kita ajari mereka dengan lisan, dengan nasihat, cara bagaimana menghargai ibunya, berbakti pada ibunya, ibu ngajarin bagi anak berbakti pada bapaknya. Kita sebagai orang tua langsung praktekkan, ajar mereka, didik dari kecil, biasakan berbakti pada orang tua kita. Sebab apa hadirin sabda Rasulullah SAW, birru abaka tabirru abnak. Engkau berbaktilah pada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti akan berbakti kepadamu. Kita teladani mereka, contohkan pada mereka. Ya, bagaimana kita merawat orang tua, kalau datang sungkem pada orang tua, bicara pada orang tua, adab kita seperti apa. Kalau anak kita bicara yang tidak benar, eh nak, jangan bicara gitu. Sama mbah, sama nenek atau sama kakek, harus begini ngomongnya, ini keliru. Tegur dari kecil, jangan Walaupun bayi bilang, eh tidak apa-apa leh, itu uang anak kecil tidak apa-apa maklum." tidak Bu. Ini anak tetap harus diajar biar tahu adabnya. Jangan dibiarkan maklum, maklum. Karena terbiasa merasa ini cucu, mbahnya ini melonggar, ngomong sembarang cucu yang dibiarkan. Kita orang tenegur jangan. Dan kita jangan sampai ngajari jelek sama anak kita. Ya, duduk orang tua di bawah, kita di kursi enak-enak. Justru kita di bawah, orang tua yang di atas. Kalau anak kita naik di atas, turun. Nak, jangan mbah duduk di situ, kamu di bawah. Ajar adabnya. Sebagai bentuk apa? Pendidikan. Karena apa hadirin? Ketika anak kita sudah mengerti cara berbakti pada orang tua, kita yang bakal ngunduh Karti, Bakti anak kepada kita, kita bahagia. Karena apa? Kita berbakti pada orang tua kita, anak kepada kita. Masya Allah bahagianya. Kepada orang tua berbakti, kepada Allah taat. Senang orang tua melihat. Sudah ada? Sudah Belum. Nah hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala ini wasiat. Kepada anak kita ajarkan. Dan kita orang tua telah dan bagi mereka. Lihat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kisah Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam. Agar kita jadikan teladan bagaimana beliau menyatakan kepada kaumnya. Lakot kana Ya, fihim uswatun hasanah karena sungguh ada bagi kalian pada mereka contoh yang baik keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ishak, Yakub, Ismail dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang yang bersamanya. Apa yang kita teladani hadirin yang dimulakan Allah? Keteladanan dalam kekokohan orang tua pegang prinsip agama. Ini penting. Apalagi kita di zaman fitnah ini. Berubah-ubah manhaj, berubah-ubah akidah, berubah-ubah warna. Anak bingung, Abi ini ikut yang mana sih? Dulu katanya syekh ini yang kita ikuti sekarang, Abi berubah lagi, Abi berubah lagi. Anak bingung. Lihat hadirin, kita orang tua punya prinsip yang kokoh di atas ilmu yang hak, bimbingan yang benar, manhaj yang benar. Ini perlu, kenapa? Kita ini menjadi ibarat kapal, nakodanya yang mengarahkan haluan kapal keluarga kita. Nah kalau nakodanya bimbang, ditanya mau kemana pak? Ikut angin saja. Kemana angin berembus, situ kita berlabuh. Iya kalau anginnya sampai ke pelabuhan, kalau anginnya muter-muter, tidak sampai di tujuan. Ingat hadirin kata Allah, sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim alaihissalam dan orang yang bersamanya. Idqalu liqaumihim ketika mereka menyatakan pada kaumnya inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Kami kufur dengan kalian. Kami ingkari kalian. Tidak sepakat dengan kalian. Wa bada bainana bainakumul adawah. Dan mulailah antara kami dan kalian permusuhan. Wal kebencian abad dan selamanya hatta tu'minu billahi wahda sampai kalian iman kepada Allah semata. Nah, ini contoh kita sebagai ayah prinsip kuat. Jangan bagi ayah sebagai pembimbing ping plan. Mutalawin warna-warni, bingung anak kita, bingung istri kita. Tapi kalau kita terus ikuti bimbingan Allah dan Rasulnya bersama bimbingan para ulama di atas hujah dalil yang jelas, tegas, masya Allah Ikhwati fidin azina wa iyyakum. Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat kisah Ibrahim alaihi surat salam bagaimana kokohnya beliau di atas prinsip agama yang benar di atas tauhid sehingga ini teladan bagi kita sebagai orang tua sebagai ayah pemimpin yang Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa' kita sebagai pembimbing, sebagai pemimpin atas mereka, diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Nah, kalau kita tidak kokoh di atas prinsip yang benar dalam agama, tentunya akan menjadi bingung mereka. Kemana haluan kita? Sehingga kita pelajari ilmu agama ini dengan pemahaman yang benar, sumber yang benar, supaya kita menjadi benar dalam agama. Dan ikhwafillah barakallahu fikum seperti yang kami sampaikan tadi contoh dari kisah Luqmanul Hakim dalam surat Luqman. Pertama tanamkan pada anak-anak kita pengenalan kepada Allah agar dia benar-benar bisa menunaikan hak Allah taala. Bertauhid hanya ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Terlebih di zaman kita ini ketika diserukan muslimin untuk kembali pada Islam Nusantara. Sementara komunis menyerukan kepada pemahaman mereka. Liberalis pun demikian. Gencar sehingga hadirin kita perlu menanamkan pada anak kita bahwa prinsip agama yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah ajaran tauhid. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian kita kenalkan pada anak kita bagaimana orang tua, jasa ibu terutama supaya anak sangat menghormati orang tuanya, ibu dan bapaknya. Dan terkadang hadirnya dimuliakan Allah yang membuat anak ini durhaka kepada orang tua, berani kepada ibu karena sikap suami yang terkadang memberi contoh tidak baik. Kadang tanpa sadar suami memarahi istri di depan anak. Sehingga wibawa ibu jatuh. Ya, anak pun berani seperti bapaknya memarahi ibunya. Ini yang nggak benar. Sehingga ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau ada perkara perselisihan antara suami istri, istri ada tanda-tanda durhaka pada suami, apa kata Allah Ta'ala? Fa'idhun, nasihati, dan tersembunyi nasihat. Jangan depan anak dimaki, dimarah. Jangan. Ya, kalaupun menghajar istri di dalam kamar, sehingga anak tidak tahu perselisihan yang terjadi antara suami istri. Apalagi kalau sampai nampak bapak memarahi istri, memarahi ibunya, atau sebaliknya ibu memarahi suami. Hati-hati. Ini yang membuat jatuh wibawa orang tua di depan anak dan anak jadi berani sama orang tua karena kesalahan memberikan teladan kepada anak kita. Nah ini penting bagi kita di samping kepada orang tua kita, kita kepada istri, istri kepada kita untuk teladan buat anak-anak bagaimana menghormati bapak, bagaimana menghormati ibu, dalam bahasa, dalam bicara, dalam sikap, ya. Ini penting buat kita. Kemudian tanamkan kepada anak pula merokok rasa selalu diawasi oleh Allah taala. Sehingga anak dimanapun dia berada akan tetap menjaga hak Allah. Menjaga perintah Allah, dia jalan yang dilarang, dia tinggalkan. Lihat apa yang Allah katakan, ya bunaya inna intaku miskala habatin min khardalin. Wahai anakku, jikalau ada sebiji ya, sebutir biji tersimpan di bumi atau terselip di langit. Ya. Allah sebutkan fatakun fi al fis samawat al fil ab ya'ti bi Allah pasti Allah akan datang. Inna Allah latifun khabir sungguh Allah maha lembut, Allah maha ahli. Supaya anak kita tertanam jiwa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Dia meninggalkan yang dilarang karena Allah, menjalankan perintah karena Allah bukan karena orang tua, kita awasi anak kita, didik sampai seperti itu. Sehingga anak sholat bukan karena kita yang nyuruh, tapi dia sadar Allah yang nyuruh. Dia belajar juga kesadaran dia. Dia baca Quran, dia beribadah kesadaran dia. Ini yang penting. Anak merasa selalu diawasi, amalan selalu dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah, Ya bunaya akimis sholat. Wai anakku, Nasar Luqman pada putranya, akimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wa anil munkar. Perintahkan pada yang ma'ruf, larang dari yang mungkar. Ini orang tua membiasakan pada anak untuk anak bisa menegakkan solat menjaga solatnya dan biasakan dalam rumah suasana amar ma'ruf nahi mungkar sehingga anak kita terbiasa melihat sesuatu yang mungkar akan dicegah melihat yang ma'ruf dia akan ajak temannya seperti di rumah dia dibiasakan orang tuanya Kapan dia melihat kemungkaran, dia akan tegur temannya atau saudaranya. Lihat hadirnya dimulakan Allah. Tapi jangan sampai orang tua menyelisih apa yang diucapkan kepada anaknya. Ibu mengatakan demikian, bapak berbeda. Atau anak di sekolah diajari adab-adab makan, adab-adab minum, adab berpakaian. Orang tuanya tidak mengerti, tidak menjaga adab-adabnya. Ini juga menjadi anak dilema. Ya, dia problem. Ini kata ustadz begini, tapi abi umi begini Jangan sampai kita orang tua tidak mendukung anak untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala. Nah hadirnya dimulakan Allah, penting bagi kita tanamkan kepada anak-anak kita perkara mengagungkan syariat Allah Ta'ala. Seperti sholat, amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma'asobak kata Allah dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dhalika min azmil umur. Sungguh yang demikian ini termasuk perkara yang diwajibkan atau diperintahkan. Dan wala tusair khaddaka Allah ingatkan jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Ya, ketika berhadapan dengan manusia kau palingkan wajah, mengernyitkan wajah, menunjukkan muka yang enggak sedap, tidak bagus, jangan kata Allah. Ya, wala tamshi fil ardi marad, jangan sombong di muka bumi. Jangan berjalan dengan sombong di muka bumi. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang congkak lagi sombong. Waksid fi masyika wagdud min sautik. Sederhanakan langkahmu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sombong. <coughs> wagdud min sautik rendahkan suaramu. Inna anggar aswat la sautul hamir. Sungguh suara yang melengking. Suara yang tiada guna. Suara yang keras tiada guna. Itu ya itu tidak perlu. Kata Allah, inna angal aswat, semungkar-mungkar suara, sejelek-jelek suara, suara keledai. Melengking keras tapi nggak ada artinya. Begitu kalian jangan sampai ya bicara keras tapi tidak ada guna. Hadirin, kami bacakan secara singkat ini adalah sebagai satu naam gambaran secara ringkas karena waktu yang singkat dan sering kita dapat ini dari para asatidah tentang wasiat yang agung ini sungguh ini wasiat ibarat garis-garis besar dalam mendidik generasi kita dan membimbing mereka agar mereka terus terarah kepada kesolehan jiwanya supaya mereka meraih surga Allah Ta'ala dan kita orang tua tentunya harapannya tidak ada lain adalah kita hidup bahagia bersama keluarga seperti di dunia kita ingin bahagia begitupun di akhirat kita dambakan kebahagiaan dan ini hanya akan bisa diraih dengan kesolehan kita orang tua dan kesolehan mereka anak keturunan kita sehingga hadirnya dimulakan dimuliakan Allah jangan lupa bentengi dengan doa-doa karena sungguh doa kita orang tua makbul indallah diterima oleh Allah dikabulkan oleh Allah seperti doa para ambiya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam apalagi kalau kita sudah punya anak cucu sudah usia 40 tahun kita baca doa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika ini minal muslimin. Allah sebut dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Doa diajari kita oleh Allah. Kenapa? Allah sayang kita agar kita bisa melakukan yang terbaik buat kita dan anak keturunan kita. Namun kadang kita yang malas melakukan kebaikan. Ada kesempatan tapi kita tidak melakukan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami ingatkan bahwa upaya kita mendidik mereka bukan ketika mereka masih anak-anak, tapi sampai akhir hayat kita. Selama hayat di kandung badan kita, tetap perhatikan anak kita punya agama. Walaupun mereka jauh telepon, nak gimana kamu? Perhatikan sholat perhatikan taklimnya supaya mereka tetap terjaga. Jangan kita merasa aman karena sungguh mereka tanggung jawab kita depan Allah kelak. Barakallahu fikum jamaah yang muliakan Allah. Maksud kami ingin lanjut namun kurang bijak kalau kami panjang lebar kiranya semoga lain kesempatan bisa kita berbagi kembali dalam nasihat-nasihat yang berikutnya dan mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadi ya pengingat penasehat bagi diri kita masing-masing dan keluarga kita untuk menyadari betapa harapan kita ingin mereka semua anak kita, cucu kita di surga. Namun betapa jauh kita, kemampuan kita, ilmu kita. Sehingga kita mohonlah kepada Allah, semoga Allah memberi kita kemampuan dan petunjuk taufiknya untuk kita dan keluarga. Agar Allah jadikan kita istiqamah di atas iman dan taqwa, Agar kita semua sama-sama di surga Allah Ta'ala.